Allah. Apa pendapat ustaz tentang ustaz yang berpoligami? Adakah ustaz punya keinginan berpoligami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ada waktu untuk menjawab ini sampai pukul 4.15. Sementara kertasnya setebal skripsi. Jadi saya mohon maaf yang bisa terjawab kita jawab, yang tidak mungkin terjawab di YouTube mungkin sudah terbahas. Jadi ini kehormatan, kemuliaan, apresiasi dari jamaah dari eh, Kabupaten Bintan insya Allah. Apakah maksud larangan memotong kuku mencukur bulu bagi orang yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan sabit Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, Falyumsik an syahrihi wa azfarihi Maka jangan potong kuku, jangan potong bulu Sejak hari Selasa sore malam Rabu nanti Karena Rabu 23 Agustus sudah masuk satu Zulhijjah Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku Hukum tidak memotong itu sunnah, bukan wajib Sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib Apa hikmah dibalik itu? Kenapa? Apa alasannya? Kalau pot, rambut, bulu, kuku, janggut, kumis tidak dipotong dari nanti hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi, maka selesai nanti sholat id barulah motong. Setelah dipotong hewan kurban, barulah potong kuku, barulah potong kumis, barulah rapikan jenggot, barulah rapikan rambut. Maknanya apa? Ini terapi dari Nabi SAW. Suasana baru, kuku baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru. Orang kalau habis pangkas itu kan fresh. Selama 10 hari ini kuku bertambah, mulai tumbuh, mulai kacau walau. Setelah memotong, maka dia suasana baru. Ini terapi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan sunnah baik. Tapi bagi ada yang orang yang motong kuku, kurbannya tetap sah karena hukumnya sunnah bukan wajib. Bolehkah ayah menjadi wali bagi anak perempuannya bila waktu dia nikah sudah hamil satu atau dua bulan sebelum akad nikah? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan hamil, baik sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, tujuh bulan, mau berapa bulan pun, kalau nanti nikah, nikahnya sah, tak ada masalah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul empat masalah. Pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai bin binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak lahir laki-laki maka anak laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya nanti yang perempuan. Karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ketiga, kalau si bapak meninggal si anak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Keempat, kalau anaknya kebetulan gadis dipinang orang maka si bapak tak bisa jadi walinya karena mereka tak ada hubungan nasab. Al waladulil firash. Anak baru dapat nasab ayah kalau hamil setelah akad. Adapun hamil sebelum akad maka tak ada hubungan nasab. Lalu kalau anak itu nanti mau nikah walinya siapa? fasultan waliun man la waliyalaha wali hakim menjadi wali bagi anak yang tak punya wali maka pak kualah walinya nanti kalau mau menikah apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan bagaimana haram atau tak haram sogok terbagi dua Harap dengar baik-baik jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok Sogok yang pertama. Penerimaan PNS guru. Syarat honorer 5 tahun. 2. Ijazah FKIP 3. IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun. Ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, Wani Piro saat itu dia mereka menuntut kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zolim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zolim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka tiga-tiga tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Ah, jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan. Kalau tak ingat jangan cerita. Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disakau, dibelahnya di dua. ditusukkannya ke makam ini ditusukkannya ke makam ini ya Rasulullah kenapa kau tusukkan ke makam ini makam ini sedang diazab kenapa yamsi bin namimah membawa-bawa cakap cakap ya, si A tentang si B dibawa oleh si C berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B ditusukkan Nabi pelepah korma ini kenapa lam yastanzih lam yastabri maaf cakap kencing tak berbasuh Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih, pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa baik, apa salahnya? Katanya dapat menggugurkan dosa Pak Ustaz Bukan menggugurkan dosa Pokok-pokok kayu itu bertasbih Tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia Makanya kalau saya meninggal dunia nanti Jangan dibuatkan batu pualam Ada saya tengok makam Batu pualam ditutupkannya Tak ada tanam-tanaman sama sekali Jangan sampai Paling tidak ada agak sebatang dua batang tanam-tanaman Pak Ustadz yang dirahmati Allah Pernah para tiga kali saya bermimpi bertemu pemimpin Indonesia yaitu SBY, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Bersalaman dengan mereka seperti sudah kenal lama. Saya berumur 23 tahun. Apa arti mimpi saya itu Pak Ustaz? Saya tak paham. Saya terus terang tak paham takwil mimpi ada orang-orang yang paham takbir mimpi. Mudah-mudahan bertemu dengan Pak eh, Jokowi baik, bertemu dengan Pak SBY baik, bertemu dengan Ahok ini kurang baik sekali. Pak Ustadz yang saya hormati dalam Quran dinyatakan bahwa solatlah untuk mengingat aku. Sementara sewaktu kita solat ingat macam-macam. Karena saya bagaimana cara mengingat Allah dalam solat Pak Ustadz? Yang pertama ketika berwuduk hati sudah mulai khusyuk. Ingat tuh di mana? Ingat tuh di sini. Sini letak ingat. Jantung yang berdegup, situ letak ingat. Maka ketika wuduk itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Al Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwuduk tak boleh ngobrol, jangan ngobrol. Ya, ada orang wuduk sambil ngobrol, nah, itulah. Selesai wudu, Allah ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allah ja'alni minat tawabin Allah ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudu ke dalam tak boleh tasbik. Tasbik. Apa itu tasbik? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, keretak, keretak. Jangan tasbih boleh tasbih jaga hati tasbih subhanallah subhanallah, subhanallah. sampai yang dicakapkan di mulut konekkan dengan di hati apa kata mulut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu kata dia di dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la, la syarika lahu wa bidzalika umirtu saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan Inna solati solatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, connect ke hati. Makanya solat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab Ibn al-Arf. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih. Karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran dengan orang sholat diam tadi. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita. Bukan telinga kawan sebelah. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir mati karena Allah atau gimana Pak Ustadz? Orang yang terkena sihir dia tidak pernah ke dukun. Nah, ini syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan au arrafan siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun. Falam Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia. Berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah. Maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, tujuh, apa lagi? Black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustaz Sebelum tidur malam Ambil wudhu Salat sunat witir tiga rakaat Ayat pertama Sabihis Kedua Kuliah Ketiga Kulhu Kalau tak hafal Kulhu tiga kali Kul kul kul kul Habis salat Baca Al-Fatihah Setelah Al-Fatihah pangkal Al-Baqarah lima ayat wa ulaika muflihun setelah itu ayat kursi, setelah itu ujung Al-Baqarah tiga ayat dari lillahi mafis, kul huwallah tiga kali, kul bil falak sekali, kul bin nas sekali. Tujuh. Saya ulang balik. Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah lima ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah tiga ayat, kul huwallah tiga kali, kul falak sekali, kul bin nas sekali. Tiupkan ke air. Ha, tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar. Habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saat bulan puasa habis berhubungan suami istri bangunnya kesiangan? Apakah puasanya sah? Sah. Kalau niatnya sebelum azan subuh. Maaf-maaf cakap berhubungan dia jam 4, habis itu dia tertidur. Setelah jam 5 setengah baru dia terbangun. Masuk dalam azan subuh dalam keadaan berhadas besar. Tapi niatnya sudah ada tadi. Sah. Tapi kalau tak ada niat puasa, maka tak sah. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. Tiga yang paling ditakuti orang. Politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara. Digulingkan, hebat tentara, tak hebat politik. Dijegal orang, hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi. Maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya ikhwanul muslimin. Apa hubungan ikhwanul muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin Imam Syahid Hasan Al-Banna langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin Partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah Partai Islam bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, Kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz? paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi ulama Ikhwanul Muslimin sekarang tinggal di Qatar di ibu kota Qatar namanya Doha sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara dua, pilih mati atau pilih riba, tak boleh pilih mati. Maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat Dalilnya akhafud dararain. Boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara dua. Mati atau makan babi. Boleh makan babi. Tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang. Setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya seorang khotib Jumat menyampaikan khutbahnya sambil mengangkat-angkat atau menggerak-gerakkan tangannya? Jamaah Jumat sekalian, maka marilah kita. Maka tangan yang sebelah itu pegang tiang mimbar. Khutbah saya terakhir di Masjid Namirah, tangan sebelah kanan megang tiang mimbar. Biar jangan bergerak-gerak dia. Tangan yang sebelah kiri memegang tongkat. Ada tongkat kan? Ah, itu tongkat. Kalau tak ada tongkat, pedang. Zaman Nabi dipegang tongkat sama pedang kayu supaya jangan bergerak-gerak. Tongkat tak ada, mimbar tak pula bertiang. Akhirnya dia bergerak. Apakah khutbahnya batal? Tidak batal. Tidak batal. Ini hanya sekedar adab saja. Karena adab sebaiknya telunjuk tidak bergerak. ini tentang masalah. Kecuali ada lapas tentang doa. Ada hadis menyebut Nabi menunjuk Allahumma firlil muslimin wal muslimat atau kita menuju Allah. Allahu akbar. Ah Makanya kalau anak-anak muda ngajak berfoto, Pak Ustaz. Jangan gini. Ini artinya I swear, bersumpah atas nama Tuhan, agama lain. Ibu-ibu kalau gini bahaya. Nantinya jadikan aku yang kedua. Pak Ustadz bagaimana pandangan Ustadz dengan Buya Gus Rizal Gazahar? Karena setiap saya ikuti pengajian beliau, baik langsung atau tak langsung, seringkali setelah saya bingung mau mengikuti pendapat yang mana. Buya Gus Rizal Azhar senior saya di Al-Azhar Mesir. Ulama, cerdas, punya surau di Bukit Tinggi. Buya Surau Buya Gus Rizal Bazahar. Ketua MUI, kemarin Idul Fitri beliau khutbah di Anur. nur Dengar pendapatnya, pilih salah satu. Pilih, dengar pendapatnya, pilih salah satu. Ustaz mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana kaedah hukum fikih mandang dalam khutbah khotib batal wuduknya disebabkan buang angin. Apakah sah khutbah Jumat dilanjutkan oleh khotib tersebut? Kalau khotib itu sedang khutbah, batal khutbahnya, maka batal khutbahnya, maka dia turun, dia berwuduk, habis itu naik, dia balik ke atas. Dia terlalu bersemangat, Berjuang kita dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar. Maka dia berwuduk. Apakah dia turun berwuduk itu tak batal khutbahnya? Tidak. Mana dalilnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, nampaknya Hasan dan Husain sedang berkelahi, merebut baju warna merah. Turun Nabi dari mimbar, Diambilnya Hasan Hussein, diantarnya ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah di belakang makam Nabi. Tengok mimbar Nabi, makam Nabi, di belakang rumah Nabi, muka rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Diambilnya, diantarkannya cucunya, habis itu Nabi naik lagi ke atas. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak cucu ini menguji saja. Kata dia. Itu dalil bahwa boleh dia turun ke bawah. Wuduk, habis itu dia naik balik ke atas. Bagaimana cara kita menyikapi menjadi makmum di belakang imam? Mohon maaf bacaan Qur'annya banyak tak tepat. Makharijul huruf, tajwid, sering lupa hafalan. Musawarah ganti imam baru. Berapa syaratnya? 14. Buka video kita di YouTube tentang syarat-syarat kriteria imam. Berkumpul kita satu kabupaten Bintan. Siapa yang paling layak jadi imam? ulil amri, Pak Bupati jadi imam. Kalau Pak Bupati sibuk, siapa jadi imam? Imam ratib namanya. Imam ratib kalau di Pekanbaru imam paripurna. Bahasa kitanya imam tetap, diangkat satu imam tetap. Imam tetap sudah tak tepat lagi diangkat imam baru. Bagaimana kriterianya? Akrauhum wa afqahuhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Qur'an. Sampailah yang ke-14 2, 3, 4 sampai 14 Yang ke-14 itu apa syaratnya? Yang sudah menikah Nikah itu nomor 14 Maka kalau ada anak pesantren bulan Ramadan Imam Tarawih Apal 30 juz Banyak jamaah komplain Ini imamnya udah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14 Dia memang belum nikah Tapi Qurannya hafal 30 juz Apa udah nikah tiga kali tak hafal-hafal dia Ustaz, apa hukum memelihara burung? Nabi punya sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair punya burung pipit. Bahasa Arabnya Nuhair. Waktu burung pipit ini mati, apa kata Nabi? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nuhair. Ini dalil boleh memelihara burung dengan syarat sangkarnya besar, makan minumnya cukup dan diberi pasangan. Jangan sampai burung itu sendirian tak ada pasangan. Menjerit dia tiap pagi. Bi, bi, bi, gitu. Ah, bapak tuh mantap. Ah, ah. Padahal orang sedang berteriak minta nikah. Buat sarang besar, kasih makan, kasih minum, ada kolam, ada pokok kayu di dalam, Naam, kasih berpasang-pasangan dia di dalam. Kalau burung tu ramai, ada satu yang galak mencotok-cotok, tarik. Karena kalau tidak dia teraniaya di dalam. Apakah masuk sorga itu setelah ditimbang amal hari kiamat? Atau sekarang udah ada yang masuk sorga sebelum? Sekarang ni ada tak yang masuk sorga? Ada. Siapa? Orang yang mati syahid letaknya di dalam paruh burung berwarna hijau terbang ke sana kemari di dalam surga. Tapi belum lagi kiamat, belum lagi hisap, bonus berjalan-jalan dibawa oleh Allah Taala memberikan kemuliaan. Sama macam kita masuk istana, masuk istana setelah upacara bendera. Setelah upacara bendera baru masuk istana. Tapi malam itu sudah ada tamu yang dibawa berjalan-jalan sebagai bonus karena tamu yang dihormati oleh Tuan Presiden. Belum menjadi penghuni tapi sudah dibawa jalan-jalan masuk ke surga. Bagaimana cara terbaik memberitahu orang yang salah cara solatnya? Berjamaah di masjid tapi enggak mau merapatkan sob. Bahkan ada yang pisah dari sob. Buat pengajian dari maghrib ke isya pengajian pendek, jangan panjang-panjang, 45 menit, bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Jangan lagi kaji umum tak tentu arah. Malam ini pengajian kita 45 menit dari maghrib ke isya tentang masalah sop. Sop ayam apa sop buntut Pak Ustaz? Sop solat. Bapak Ibu, ini garis sajadah ini kiblat, semua tumit di tepi sajadah. Tumit, tumit, tumit. Yang lurus nih tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang panjang ke muka, kalau pendek pendek. Qadamun bi qadamin, mankibun bi mankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Apakah mesti menempel? Tak disyaratkan menempel. Kalau kita tempel sekali kawan itu diam, kita tempel. Kalau kita tempel sekali diam bergeser, jangan tempel lagi. Artinya dia orangnya penggeli, tak tahan dia. Karena kita tempel asyik mengurus kaki aja lah, Pak. Nah, imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, sawus sufuf, luruskan sab. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya sab bagian dari kesempurnaan salat. Nah, jadi 45 menit selesai sholat isya. Habis sholat isya baru dibuka tanya jawab. Jadi tak usah panjang-panjang mengaji. Saya kalau buat pengajian di Pekanbaru, maghrib ke isya, habis isya tanya jawab, selesai. Terus dari mulai air wudhu, habis itu tayamum, habis itu sholat, rapatkan sahab, masalah sujud, masalah. Tapi selesai, berkesinambungan. Nah, ini penting. Karena bajunya pendek, hampir pinggangnya terbuka waktu sujud Pak Ustaz. Baju kaos pendek ke atas, celana jeans pendek ke bawah. Waktu sedang sujud nampak LC. Batal sholat. Laki-laki yang sholat terbuka auratnya perempuan yang sholat terbuka auratnya maka sholatnya batal sholat yang batal mesti diulang sholat yang diulang namanya sholat i'adah sholat itu tiga usolli fardol asri arba'a raka'atin adaan usolli fardol asri arba'a raka'atin qada'an usolli fardol asri arba'a i'adatan orang yang mengulang sholatnya tadi namanya sholat i'adah siaran ulang karena batal Oh, udah empat Udah 4.13. Banyak lagi nih. Hah? Setengah lima. Saat salam membalikkan tapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa dalilnya Pak Ustaz? Saya, metode saya berceramah Kalau ada dua saya sebut dua Kalau ada tiga saya sebut tiga Kalau ada empat saya sebut empat Kalau ada lima saya sebut lima Masalah letak tangan ada enam Mazhab syafi'i Di atas pusat di bawah dada Allahu Akbar Mazhab syafi'i yang kedua Di atas jantung Allahu Akbar Mazhab Hanafi dan Ambali Di bawah pusat Allahu Akbar Mazhab Maliki pas di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2 tak diletakkan di, di atas. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani pas di atas dada. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya pakai mazhab syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Itu tentang masalah letak tangan. Masalah telunjuk. Mazhab Syafi'i angkat sekali. Lafaz Allah At-tahiyatul barakatuh Salawatu taibatu lillah Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh Salamu alaina wa ala ibadillah salihin Ashadu an la ilaha illallah Syafi'i Hanafi Angkat sekali turun sekali Ashadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh Salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul barakatuh Salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Empat pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya amalkan mazhab Syafi'i mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun masalah membuka tangan, sampai hari ini kitab Syafi'i manapun, kitab mazhab manapun saya belum jumpa lagi. Hanya satu pendapat saja, tangan tetap ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada pun orang yang membuka, mungkin ada kitab yang dia baca. Wallahu a'lam Mohon penjelasan tentang zina mata Pak Ustaz. Kata wallahu ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah Taala sudah menuliskan zina bagi anak Adam. Fazina unun aini an nazar. Zina mata adalah memandang. Zina telinga adalah mendengar. Zina hati adalah mengingin-inginkan. Lalu kemaluan fasadqahul farju au yukazibuhu kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Mata memandang, telinga mendengar, tangan menyentuh, hati berbisik, kemaluan mengikuti atau menolak. Ada yang matanya saja. Oleh sebab itu, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti satu pandangan ke pandang berikutnya. Maksudnya kalau terpandang sekali, dudukkan. Bukan terpandang sekali jangan berkedip, Apakah boleh kita seorang muslim mempelajari mengamalkan ilmu tenaga dalam? Tenaga dalam yang model bagaimana? Tenaga dalam pakai silat batin. Ambil kemenyan dengan kembang tujuh rupa. Dimandikan pakai limau. Setelah itu mantra-mantra masuk. Itu bukan tenaga dalam. Jin dimasukkan ke dalam. Setelah disalam oleh Tuan Guru tadi bisa melompat naik. Mau pesan request jurus apa? Jurus monyet, melompat macam monyet. Jurus harimau, mencakar macam harimau. Maka itu bukan tenaga dalam, jin yang dimasukkan ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah menuntut macam ini, segera datangi ustadz yang pandai ruqyah supaya jinnya dikeluarkan dari dalam badan. Jin terbagi dua. Satu jin korin. Ketika saya lahir, ada jin yang ikut sama saya. Saya mati, dia tak mati, dia tetap hidup. Itu jin korin. Jelas kerjanya, mengganggu saya. Ada satu lagi jin yang tak jelas. Di tepi-tepi jalan, di warung-warung. Itu namanya jin non job. Nah, inilah yang dipanggil oleh dukun-dukun tadi. Kau mau kerja? Apa kerjanya? Ah, ini ku masukkan kau ke sini pandai ini. Hati-hati, jangan sampai anak-anak lajang kita ikut guru silat yang pakai jin. Kalau dia pakai celana jin Pak Ustaz tak apa-apa. Asal jangan berlubang lah. Apa hukum mengkodok salat yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu? Bolehkah mengkodok salat di waktu yang diharamkan? Sembayang yang tinggal lama-lama dulu mesti dikodok. Wajib salat umur berapa? 10. Sekarang umur berapa? 30. Sembayang tinggal berapa lama? 20. Maka kodoklah 20 tahun. Bagaimana caranya? Setiap selesai sholat langsung kodok. Contoh, habis sholat maghrib nanti langsung kodok. Bagaimana caranya? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qada'an. Habis isya, usalli fardal isya arba'a raka'atin qada'an. Berapa lama? Kodok 2017, lunas 2037. 20 tahun tinggal. Bagaimana dengan habis asar dengan habis subuh? Bolehkah langsung qada? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram salat. Haram salat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, salat jenazah setelah asar. Boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid. Boleh. Sebab qada. Yang tak boleh salat sunat mutlak. Salat tak ada sebab baru tak boleh. Haram. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu? Kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir. Hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu Ahad maka hari Ahad nanti langsung akikah karena akikah yang lebih dulu ambil duit 2 juta setengah belikan kambing akikah nah kebetulan anaknya lahir tanggal 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas tanggal 10 akikah apa kurban kurban tanggal 10 otomatis dapat akikah bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10, langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustaz. Terus, anaknya lahir. Pas malam takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk kurban dulu. Tapi nanti setelah tujuh hari ada duit baru akikah. Bapak ibu sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2 juta setengah, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 masalah populer, download dari Play Store gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30 40 akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tu. Jadwal Ustad sudah penuh ya. Bagaimana mengundang Ustad tablik akbar bukan angkuh, bukan sombong, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Saya sudah penuhkan jadwal sampai Idul Fitri 2018. Jadi saya tak robah-robah lagi. Nanti kalau saya robah, saya campakkan surau masjid kecil, saya terima undangan Pak Bupati. Apa kata orang? Ustadz itu kalau masjid kecil dicampakkannya, undangan Bupati dia datang. Ini kan diupload di internet, jamaah menengok. Kalau jamaah itu mengadu ke jamaah, tak apa-apa. Jamaah mengadu ke jamaah, tak apa-apa. Yang kita khawatir dia mengadu kepada Allah tengah malam. Ya Allah, mati ya Pak. Ustaz, bagaimana caranya kita bersahabat dengan salafi wahabi? Mereka kerap kali bersama-sama kami dalam pelaksanaan ibadah yang sepaham, tapi dalam perbedaan mereka terkadang memaksanya. Salafi ini dia tidak selevel. Ada yang level kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Kalau yang kelas ekonomi, saya banyak berkawan, Dia tak ngurus saya, saya tak ngurus dia. Kami tetap lana a'maluna walakum a'malukum. Tetap bisa berkawan. Tapi ada yang level atas, ah, ini menyalah-nyalahkan saja. Somat tak berjanggut, somat tutup kaki celana, somat banyak salah sajalah kita nih. Maka kalau yang level bawah tadi bisa kita berkawan. Level yang atas tadi tak bisa. Karena asyik menyalah-nyalahkan kita saja. Nah, Bapak Ibu ingatlah, dia ini level ekonomi apa VIP apa VVIP? Siapa sebenarnya Imam Ja'far Sodik? Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak namanya Imam Ja'far Sodik. Ulang balik Pak Ustaz, tak ingat lagi. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Zainal Abidin, Zainal Abidin namanya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir punya anak namanya Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq punya murid namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi murid Ja'far Sadiq. Ya. Yusuf Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi ulama S1, S2, S3 dari Al-Azhar Mesir. Buku fikih dia fikih zakat dua jilid sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jabatannya ketua Ikatan Ulama Sedunia, kantornya di Doha, ibu kota Qatar. Masih hidup ulama paling tua sekarang. Imam Hasan Al-Basri Makkah di atasnya Madinah di atasnya Mesir, sebelah atasnya lagi negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Ke kanan Irak. Di Irak ini ada kota namanya Basrah. Basrah, Kufah, Baghdad. Di Baghdad ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal Hambali. Namanya ditulis di situ. Itu dia Al-Imam Al-Hambali. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hambali. al imam al hambali al imam al hambali ini pengagung Imam Hambali ini masjid. Situ Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki. Imam Syafi'i kuburnya di Mesir. Imam Hambali kuburnya di Baghdad. Imam Hanafi kuburnya di Kufah. Imam Maliki kuburnya di Madinah. Imam Hasan Basri di Basrah. Al-Basri, Basrah. Al-Makki, Makkah. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Basrah, Al-Basri. Orang Madinah Al-Madani, orang Bintan Al-Bintani. Ah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Nabi, yang jumpa dengan Nabi sahabat, yang jumpa dengan sahabat tabi'in. Imam Hasan Basri bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan generasi ketiga, Nabi, sahabat, tabi'in. Apa pendapat ustaz tentang ustaz yang berpoligami? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Berapa orang? Masna wasulasa waruba Tak ada nyuruh bini satu. Masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu kalau kamu tak sanggup adil fawahidah satu saja cukup kalau sanggup adil maka dua undang-undang hukum kompilasi hukum Islam Indonesia tidak boleh berpoligami sebelum izin istri pertama. Istriku, izinkan abang nikah lagi. Ini suratnya tolong kau tanda tangan. Di tanda tangan aku yang bertanda tangan di bawah ini aku ikhlas suamiku nikah lagi. Gitu Dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim mensahkan barulah Pak Kua bisa menikahkannya lagi. Nah, Masalahnya apakah ada istri yang rela suaminya nikah lagi? Ada? Di mana? Di Pekanbaru. Ada seorang ustaz Ustaz Somad, tengok Ustaz itu pergi undangan. Itu bini pertama, itu bini kedua. Loh, kok bisa dia nikah? Yang menikahkan bini kedua itu bini pertama. Kenapa bisa begitu? Karena bini pertama itu tak tahan. Suami ini 300 tenaga kuda. Daripada suamiku berzina, kata dia. Tapi nikah. Adakah Ustaz punya keinginan berpoligami? niat Anda belum sampai lagi. Nah, tak ada bercanda. Satu aja ditinggal-tinggal boleh. Siapa sebenarnya yang harus dipanggil Habib? Hub cinta. Habib orang yang ku cinta. Kalau laki-laki ya habibi. Kalau perempuan ya habibati. sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Nabi memeluk cium Hasan Husain, keturunan Hasan Husain tadi itulah dipanggil Habib, Habib Rizik Syihab, Habib Zainal Abidin, Habib Fulan, Habib Habib artinya orang kami cinta karena kami sayang kepada datuknya kami juga sayang kepada cucu-cucunya kita sayang kepada mereka karena mereka membawa Islam ke bumi Melayu kita sayang kepada mereka karena mereka mendekatkan taat kepada Allah kita sayang kepada mereka karena mereka memperjuangkan agama yang dibawa datuk mereka sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pendapat Ustaz tentang Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab? zahirnya kita tahu batinnya wallahu alam nahnu nahkumu biz zawahir wallahu yatawalla sarair kita menengok zahir batin urusan Allah Subhanahu taala zahirnya ketika orang tak berani membongkar diskotik ketika orang tak berani menghancurkan kebatilan dia tegak membawa bendera tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mudah-mudahan Allah memberinya umur panjang badan sehat insyaallah Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, maka jangan kau tepuk tangan terhadap kemungkaran. Pesan Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, jangan kau bertepuk tangan menengok kemungkaran. Ini orang sekarang sudahlah tak berani macam Habib Rizik, ngejek-ngejek Habib Rizik pula. Siapa sebenarnya Raja Salman? Tahun 1924 muncullah kerajaan Saudi Arabia. Siapa yang menegakkan kerajaan Saudi Arabia? King Abdul Aziz. Apa hubungan King Abdul Aziz dengan Salman? Salman punya abang yang digantikannya meninggal namanya Abdullah. Abdullah punya abang yang digantikannya meninggal namanya Fahad. Fahad punya abang menggantikannya namanya Khalid. Khalid punya abang yang digantikannya namanya Faisal. Faisal punya abang yang digantikannya namanya Su'ud. Su'ud punya ayah yang digantikannya. Itulah dia King Abdul Aziz. Sekarang raja yang ketujuh. Kalau Salman ini meninggal akan digantikan oleh adiknya Naif bin Abdul Aziz. Kalau Naif nanti meninggal akan digantikan oleh cucu Abdul Aziz yaitu Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kenapa Ustaz ingat? Itu aja isi ceramah saya tiap hari. Siapa sebenarnya? Ah? Habis waktu. Ah, habis waktu kita. Nanti kita di manalah bisa kita sambung yang banyak ini? Eh, InsyaAllah saya bawa ni balik Nanti kita buatkan video ha, Saya bawa ni balik Nanti saya buatkan video tanya jawab yang tertunda oleh-oleh dari bintang